الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, sebagai biasanya marilah kita bersama-sama pada malam ini kita jamaah pengajian Jarhum sudah mendengar ulasan 49 dektat dengan segala macam komentar dan dengan aneka warna isi dan motifnya. Di tangan saudara pada malam ini diktat yang ke-50. Dengan diktat ini kita akan mencapai 50 diktat. 50 diktat itu jika tiap-tiap diktat cuma mengandung satu masalah. Tidak lebih dari satu masalah. Atau dengan kata yang lebih jelas, kalau dalam tiap diktat itu saudara mendapatkan satu masalah kemudian saudara amalkan maka kita sudah jauh melangkah ke depan insya Allah khususnya kalau niat kita mengamalkan ini karena Allah karena itu kita tidak usah luput daripada mengamalkan apa yang kita dengar dari hasil diktat-diktat yang ada di tangan kita ini Apalagi jika kita bisa menabung dari satu diktat atau satu pengajian lebih dari satu masalah. Dan karena itu semua <clears throat> diktat-diktat jangan dibuang. Jangan dicecerkan. Simpanlah baik-baik. Pada waktu-waktu senggang Anda bisa melihatnya kembali, memutolaahnya. Menyegarkan ingatan itu Sebab agama Islam ini terdiri dari tiga pokok yang paling besar, pokok prinsip. Pertama-tama tauhid dan serta mertanya tauhid. Syariat, fikih mengamalkan tauhid itu. Meresapkan dulu iman billah. Kemudian menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu pertama. Kedua, moralita Islam. Akhlaknya Islam. totokromo seorang muslim yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatur, menata dan menatar umat Muhammad SAW. Itu kita harus mengamalkan. Dan yang ketiga, bagaimana memperjuangkan itu? Sesudah kita amalkan, bagaimana memperjuangkan agar agar tiga prinsip pokok Islam itu dirasakan oleh seluruh penduduk sekitar kita, oleh umat manusia. Memperjuangkan salah satu daripada pokok prinsip dari seorang muslim. Karena itu seorang muslim dilahirkan dengan tugas. Tugas kita ibadah dan ibadah ini banyak macamnya, banyak seginya, banyak seluk-beluknya. Tidak satu macam. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat. Mengoreksi diri, apa saya ini orang sombong atau tidak sombong. Itu ibadah. Sam saudara mau menertibkan saudara punya kelakuan, itu artinya. Jadi ibadah itu banyak seginya. Skopnya luas sekali. Kata Imam Ghazali tidak terbatas. Saudara pakai kain, sarungan katakan saja. Tapi niat saudara menutup aurat. Itu sarungan menjadi ibadah. Saudara makan sate yang enak. Saudara maksudkan kalau saya kuat dengan makanan ini saya akan tambah saya punya ibadah. Juga ibadah. Maaf-maaf dalam hadis yang sahih seorang duduk dengan istrinya kumpul dengan istrinya kalau niatnya mempunyai turunan anak yang soleh, akan memperjuangkan agama Islam, akan mengamalkan, akan sholat, itu ibadah. Jadi ibadah ini tidak ada batasnya, ada batas niatnya saja. Jadi kalau saudara setel niat untuk Allah sudah ibadah. Saudara tentu pernah membaca dektat yang isinya Allahu Tuna. Kalau tidak di sini di Jamek. Di mana? Di Jamek. Allahu ghayatuna. Allah itu pokok tujuan kita, tujuan terakhir kita. Dari segala gerak, dari segala diam, daripada segala omongan, daripada segala uh, ingatan, dari segala inspirasi, itu mesti Allah ghayatuna. Jadi seorang ingin kawin. Apa tujuan dia kawin? Wah, saya mau cari perempuan yang cantik jelita. Saya mau akan kelilingkan dia seluruh kota supaya orang tahu bahwa saya punya istri cantik. Ini bukan ibadah ini. Ini fusuk. fusuk. Ini walim Kawin. Maksudnya supaya dapat perempuan yang kaya. Nanti kalau sudah kaya saya rock duitnya. Ini bukan ibadah. Ini namanya eh, rencana rampokisme. Nah kalau satu orang pemuda sampai umur punya persiapan cukup, dia bilang ah saya mau kawin, jadi saya mau jaga saya punya agama, saya mau jaga saya punya akhlak, to, apa eh, moral saya saya mau jaga. Saya kepingin mendapatkan seorang perempuan yang solehah, agamanya baik seperti saya. Saya ingin hidup bersama dia di satu rumah tangga yang namanya rumah tangga Islam. Saya kepingin dapat daripadanya seorang turunan yang soleh dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya ini masuk ibadah. Belum kawin sudah tertulis niyatul mar'i khairun min amali itu namanya Allahu ayatuna jadi ibadah prinsip <coughs> sesudah ibadah moral jangan orang sholat di masjid tapi dititipi duit tidak dibayarkan tidak dibayar, tidak dikembalikan duitnya orang dititipi barang katanya hilang khianat ini orang tidak jujur tidak bermoral sedang Islam ini nabinya sendiri mengatakan aku ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Setelah menyampaikan ulangan suara para nabi tentang tauhid. Jadi tauhid itu sudah semua nabi, tidak pakai tidak ada nabi yang tidak menyuruh umatnya menyembah Allah. Nuh datang, "I'budullaha rabbi wa rabbakum." Yusuf datang, "I'budullaha rabbi wa rabbakum." Musa Daud semuanya menyuruh kepada ibadah. Jadi menyuruh kita menunaikan fungsi dan tugas kita. Tinggal sekarang akhlak. Akhlak itu selalu saudara umpamanya marah dengan orang. Saudara bisa memegang marah. Ngekang hati dan marah. Itu ibadah. Itu akhlak. Kalau saudara sambungkan ini dengan Allah, karena meridhoi Allah, mengikuti Nabi Muhammad maka itu jadi ibadah Begitulah Karena itu saudara-saudara saya juga kepingin mengingatkan diri saya dan mengingatkan saudara-saudara maka saya turunkan dalam diktat hari ini ada tujuh pasal yaitu hasil daripada peninggalan kata-kata mutiara para aulia para orang-orang yang soleh dan ulama Orang antara lain berkata begini. Nomor satu, Abdullah bin Ubaid berkata, "Man 'adda kalamahu min amalih, qalla kalamu. Barang siapa memasukkan kata-katanya di dalam pembukuan amalnya, niscaya ia akan sedikit kata-katanya. Ada orang ini berbicara tidak menganggap bahwa pembicaraan ini akan menjadi amal amal jahat atau amal baik karenanya dia berbicara semaunya tidak terkontrol pembicaraannya tidak teratur tidak terawasi sak metune kalau dia enak merasa sedep gunem orang ngerasani orang ya ngerasani kalau ada orang yang lain daripada dia mempunyai perasaan ribah ini nanti akan menambah dosa dan dosa itu akan kita bawa mati dia nanti akan ngerem tidak sido ngomong kalau dia tidak jadi ngomong berarti omongannya berkurang tidak bertambah dan berkata Abdullah bin Ubaid setiap orang mukmin yang menganggap pembicaraannya ini dalam pembukuan amalnya nanti akan ditemukan maka dia tidak gampang berbicara hati-hati tidak sembrono dia ngomong ngomongnya kalau dia umpamanya nafsirkan hadis biarpun lima jam bukan dia yang ngomong Rasulullah SAW yang ngomong nafsirkan Quran biar satu hari itu bukan omongannya dia itu firman Allah jadi tidak khawatir meskipun ini dimasukkan dalam kategori amal saya dan buku perhitungan saya nanti di hari kiamat gak apa-apa, bismillah malah saya senang ngomong panjang sedikit gak apa-apa tapi yang dimaksud di sini ini ngomong yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu termasuk dari sempurnanya Islam seseorang. Kalau dia tidak berbicara melainkan apa yang betul-betul ada sangkut dengan dia atau mencari pahala atau mencegah kepada kejahatan atau untuk urusannya pribadi untuk urusan pribadi tidak menjadi soal dia bicara misalnya dia menawar barang untuk mencari nafkah dan sebagainya tidak apa-apa tapi selain daripada itu tutup mulut lebih afdol daripada membuka mulut apa sebab? sebab omongan kita itu terdiri daripada tiga zikir karuan sudah Kemana alamatnya? Amar ma'ruf nahi mungkar, karuan juga. Atau omongan yang los, tidak ke situ, tidak ke sini. Ini nanti menjurus atau kepada ngerasani orang atau kepada riba, ngejek orang atau nanti omongan cabul. Coba saudara Tita ini, kalau ada dua orang duduk-dudukan bersendirian, tidak ada, tidak ada acara, Cuma santai saja kata orang sekarang. <coughs> Duduk lebih dari dua jam ngomong. Tidak termasuk yang kedua yang pertama tadi. Fa insya Allah dia sudah sampai kepada ngerasani orang. Atau bohong. Atau omong yang saru kata orang Jawa. Omongan cabul, kotor. Apalagi kalau yang ngomong ini dua pemuda. Kalau tidak terarahkan zikrullah atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, contohnya zikir itu ini. Sekarang kita ini duduk zikir menyebut nama Allah. Saling ingat mengingatkan kepada Allah. Saling rangsang perasaan masing-masing untuk menambah amal demi dibawa mati menghadap Allah. Ini zikir. Ini safe, aman, tidak khawatir. Tapi kalau tidak demikian, ngerasani orang atau cabul atau bohong. Aku biar ini, ini padahal tidak mengerjakan. Saya dia minta ini pertemuan ini tetap anget, aktual Ada, ada yang merangsang pertemuan itu. Ini apalagi antara dua anak muda atau dua antara anak mudi. Kalau tidak terarahkan ke situ, nanti mereka itu akan bicara ke situ kayak tidak-tidak tadi. Biar nonton film arah ini ini ini. Wah, film itu bagus ini ngomong belok itu kalau diteruskan sedikit tidak direm kembali kepada cabulisme rugilah kita semua karena itu man adda kalamah min amalihi ada orang tidak menaikkan amal eh, perkataannya ini dari amalnya ah masuk kelebon amal ini tidak dimasukkan dari amal ini ini orang keliru ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang ngomong tidak terarahkan, tidak terfikirkan, omongannya ini membawa dia terjun di api neraka 70 tahun. Kata-katanya. Sahabat kaget, ya Rasulullah, eh, apakah sampai begitu? Lah apa yang menyebabkan banyak orang masuk neraka kecuali panen kata-katanya di dunia. Wa hal yakubun nas finnar ala unu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim hasaidu alsinatihim hasil panennya sendiri panen apa? panen lidahnya apa yang dikeluarkan oleh lidahnya ini perlu kita pikirkan. Jadi kalau nanti kita ngomong, hendaknya kita ter eh, hendaknya kita menganggap bahwa omongan kita ini masuk amal loh. Kalau baik masuk amal baik. Kalau tidak baik masuk amal tidak baik. Jadi kita mestinya eh, limit batasi ngomong ini. Yang kedua, layakon hamu ahadikum fi kasratil amal walakin liyaj'al hammahu fi tahsini nah ini sekarang kita kembali ucapan Abdullah bin Ubaid juga yang maksudnya bukan kuantitas tetapi kualitas ini bisa dipakai logika ini walaupun dalam produksi ada orang punya pabrik tenun yang dipentingkan banyaknya berapa kodi dia keluarkan yang salah benang yang masih robek yang masih tidak cocok kembangnya keluar asal banyak ada orang bilang enggak aku cuma rongko dito stino tapi indah perbuatannya mana yang saudara pilih ya terang yang sedikit tapi kualitasnya bagus ada orang bilang kuantitasnya pokok sing akeh wae tokno Padahal itu nanti yang banyak tidak laku. Siapa mau? Sekali dua kali orang tidak kenal, mau beli. Kalau sudah lama-lama tidak mau, wah jangan beli corak itu. Banyak salah benangnya itu. Banyak yang luntur cepat dan sebagainya. Lah ini kata dia juga tentang amal. Ada orang kepingin amal banyak, tidak memikirkan kualitas jadi satu orang bilang, wah saya sudah sholat duha 8. Witir 11. Sudah ngetop. Puasa Senin Kemis. Dan hari-hari malam seperti sekarang ini, 12, 13, 14. Lantas, itu semuanya dia total, dia puasa kira-kira lebih daripada 3 bulan satu tahun atau 4 bulan. Sudah top ini. Dia lupa bagaimana kualitasnya ya apa sudah diuji tak niatnya bagaimana kalau tidak kesian dia cuma ya kesel saja dia kalau dia umpamanya sholat sebelas rakaat witir habis witir bangun malam jam satu habis itu baca Quran maksudnya semua ini supaya di alam mertuanya atau didengar tonggolnya atau dia kesian dia cuma menumpuk barang nol tidak ada apa-apa dia nulis dalam bukunya itu nol nol nol sebanyak-banyaknya dibuka di hari kiamat Lan diangkai kita orang nol tok Apa sebab? Sebabnya orang tidak memperhatikan kualitas. Ya apa rukuknya? Atau dia sholat tidak pakai khusyuk. Allah Akbar, Rahim Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Terus. Banyak tapi. Jangan. Kata Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu itu banyak. Yang penting nilainya. Kerjakanlah amal itu yang ada nilainya. Sedekah. Saudara tidak usah perlu mencari sedekah sampai uh, banyak, ratusan ribu. Tapi saudara cari loto dulu. Atau dapat buntut, wah, sokong masjid 400 ribu, 500 ribu. Hasil loto. Tidak ada artinya. Jadi, ambilkan 5 rupiah, tapi hasil pencarian saudara sendiri yang halal itu ada nilainya. Karena itu Nabi SAW sering berkata, jangan meremehkan amal ibadah. Walaupun sedikit, tapi niatnya yang khalis. Pun juga jangan meremehkan perbuatan dosa. Walau sedikit. Sebab ada kalanya itu dosa kamu kira sedikit, kecil, dosanya besar di sisi Allah. Wa tahsabunahu hayinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dalam Al-Qur'an ada kalanya dosa itu kamu kira sedikit, kecil, tapi sebenarnya besar ya, di sisi Allah. Karenanya kita sebelum berbuat harus mengatur niat, kemudian memperbagus amal itu. Kalau sholat khusyuknya, tertibnya, Fatihah itu harus dikeluarkan semua huruf. Baca itu satu persatu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin gitu. Jangan memerlukan irama dan lagunya Saat itu sudah menyimpang Nanti saudara menitik beratkan tentang lagunya Sika atau Duka Atau Rokbi atau Banjaka atau Hijazkar Lupa maksud dan maknanya Rugi ini yang dimaksud oleh kata uh, Abdullah bin Ubaid rahimahullah. Jadi layakun yakun ahatikum. ahadikum. Artinya hendaknya salah seorang di antara kita jangan memikirkan untuk memperbanyak amalnya. Jangan memikirkan banyak amal amalnya, tetapi pikirkan bagaimana ia memperbagus dan mempertinggi mutunya. Ada satu orang sholat cuma dua rakaat, eh, tiga rakaat witir tidak lebih tapi dia khusyuknya kualitas eh, tentang khusyuk cukup baik cuma nina lalu niat kepada Allah dia berbuat cukup bagus sholat duha cuma dua rakaat cukup dan seterusnya yang ketiga ini juga uh, ada sangkut pautnya dengan soal makanan. Dia bilang laukumta qumta qiyama hadhihi sariyah ma hatta tamura ma tudkhilu ba'd batmak ahalalun am haram. Andai kata Anda berdiri seperti pilar ini, itu ulama tadi yang saya katakan Abdullah bin Ubaid melihat pilar di mukanya dia bilang sama muridnya, "Eh, Coba engkau bangun malam seperti pilar ini, obat, ujung. Dan sepanjang masa kau berdiri seperti ini menghadap kepada Allah. Ini tidak akan berguna. Kalau engkau belum betul-betul mengetahui apa yang kau masukkan dalam perutmu ini, yakni makananmu, halal ataukah haram. Ada orang bangun sampai dua jam Rokok seberapa jam. Sami Allahu liman hamida 10 menit. Kiranya ini apa berguna buat orang itu? Belum tentu. Kalau makanannya haram. Tidak laku itu semua. Sebab hasil haram ini akan menutup itu perbuatan semuanya, akan menggulungnya, melipat. Kalah. Kalau saudara mau contoh, saya bawa satu contoh saudara punya susu satu drim susu sapi yang murni satu drim saudara kasih jadang dengan takdir Allah jadang satu cengkir cuci insya Allah susu itu tidak bisa saudara minum kalah sebab jadang pengaruhnya mengalahkan rasa tawarnya susu itu dan asin-asin gurihnya susu itu akan lenyap dengan satu cingkir cucing jadal asli rusak siapa mau minum susu pahit lah kalau amal kita banyak tapi yang di dalam perut ini semuanya haram api melulu misalnya harta anak yatim kita makan ya Allah Allah ya Allah mudah-mudahan kita semua selamat daripada makan duitnya haram Orang itu biasanya tidak kanti, tidak sabar. Imannya tipis. Dia pikir dia pekerjaan tidak dapat, cari sana tidak dapat, cari sini tidak dapat. Doa sudah sudah apa lagi? Saya ini sudah mendoa kok belum ada anu sama Allah Taala kok masih soro saya punya anak ini banyak. Akhirnya nyikat hartanya orang ya makan. Lebih kesian lagi dia. Dia membawakan infeksi pada badannya. Kalau infeksi betul saya bisa diobati suntik, tapi ini infeksi roh. Lebih cilaka. Guru-guru untuk mengobati infeksi roh sudah hampir tidak ada. Orang yang menasihati orang terang-terangan sudah tidak ada. Hati-hati Riko iki duit uang itu hati-hati itu tidak ada. Kurang-kurang tidak tahu. Apalagi kalau itu orang kelihatan kaya, malah tidak ada orang nasihati sudah bikin baik menowo Nah, barangkali satu kali dia keluarkan duit, aku bisa kecipratan. Dia tidak nasihati. Padahal tidak diciprati oleh Allah Ta'ala. Kalau diciprati, diciprati duit haram. Dia juga nanti tidak ada artinya ibadahnya. Ini semua menentukan. Jadi ada tiga faktor. Ada dua faktor. Jangan memperbanyak jumlah amal, tetapi per, per, perhatikan nilainya mutunya. Yang kedua, bagaimanapun juga kita banyak ibadah, kalau makanan kita haram, ada utang belum kita bayar. Tapi bangun malam. Kita utang tidak bayar karena kita tidak mau bayar. Kalau belum kuat itu lain lagi. Utang tidak mau bayar. Tapi tak, tempuh ya aku ibadah pengirai aku mau Quran sedino ping telu hatam juga tidak ada arti sebab haram ini mengganggu merusak yang keempat man ra'a annahu khairun min ghairih faqad istakbar ini juga kadang-kadang banyak di antara kita yang kecerumus di dalam bab ini. Artinya barang siapa melihat dirinya lebih baik dari orang lain, maka dia iya. maka dia sudah merupakan seorang sombong. Saudara tahu apa itu sombong? Sombong itu satu dosa yang menjerumuskan manusia ini ke jahanam tanpa mengguna, berguna dengan amalnya yang lain. Nomor duanya syirik. Saudara tahu apa yang menyebabkan setan ini kena, ya, iblis ini kena kutuk sampai saat jek ini? masalah sombong masalah anak khairun min aku eh, saya ini lebih baik dari dia ya Allah cuma itu toh mungkin dia memang merasa lebih kuat daripada Adam karena dia dari api Adam dari pasir dari tanah sudah jelas api lebih kuat dan sebetulnya ini betul tetapi karena ada kata-kata aku lebih baik jatuh. Dan Allah SWT tidak suka ini kalimat ini keluar daripada seorang hamba. Karena ini ulama ini berkata siapa saja apakah dia itu alim, apakah dia itu orang awam, apakah dia itu orang kaya, apa orang miskin, apa orang bagus, apa orang jelek. Kalau merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, dia yang merasa ah oh, saya masih lebih baik ini orang sudah sombong. Dan sombong mempunyai akibat. Akibatnya malah sebagian ulama tasawuf mengatakan ini orang berat diterima amalnya. Sombong itu mengatakan aku. Ada orang membanggakan ilmunya. Ada orang membanggakan duitnya. Ada orang membanggakan apalagi perempuan ya, membanggakan rupanya. Ada orang membanggakan pangkatnya, ada orang membanggakan keturunannya. Ada orang ini termasuk bab dari bab sombong. Lain kalau itu dimaksudkan syukur. Jadi menyebut saya ini ada ilmu dan saya syukur alhamdulillah. Lain. Jadi tidak membanggakan siapa seperti saya. Ilmunya siapa Ini masuk di bawah realnya iblis. Sebab itu golongan yang mengatakan aku lebih baik. Imam Syafi'i itu radhiyallahu taala anhu, kalau diukur ilmunya, barangkali ya, barangkali saya tidak melebih-lebihkan. Ulama sak ini kalah dengan Syafi'i sendiri. Betul, saya tidak nambah, tidak mengurangi. Melihat apa yang pernah saya baca dalam buku-bukunya. Belum buku-buku yang kita tidak pernah baca. Itu dia bilang, saya ini kalau berdiskusi dengan orang saya mengharapkan kepada mendoa kepada Allah supaya kebenaran itu timbul dari orang yang saya diskusi bukan dari saya mudah-mudahan sampean sing bener aku sing keliru saking rendahnya Tawagok tawadhu dan tidak pernah bilang saya lebih baik dari dia saya lebih alim dari dia saya lebih banyak guru daripada dia Kau niku sekolah kapan sekolah kali itu? Ini umumnya seperti gitulah suaranya. Ini sudah sombong. Apalagi dia kalau dapat gelar menyebutkan gelarnya lebih dulu dari namanya. Ini sudah tidak sudah tidak kena. Perwiwitannya tidak kena. Setiap orang itu bilang saya hamba Allah al-hadir. Saya hamba Allah yang rendah. Itu orang kenal Tadi kalau dia bilang saya pulang, bin pulang, bin pulang, dan saya dokter Andes, saya profesor. Kadang-kadang belum bicara oh saya profesor bulan. Ada orang bilang saya profesor bulan. Banyak ini. Dokter bulan. Nanti orang itu tanya sampai punya kerjaan apa, sampai punya sekolah ke mana itu. Saudara-saudara, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar. Dan kibir tidak disukai oleh Allah. Dari siapapun ini timbul perbuatan ini. Yang kelima, berkata Abdul Aziz, "Man lam yatta'ib bi thalath, lam yatta'ib bi syai'." Al-Islam wal Quran wal syai'. Barang siapa tidak tertegur oleh tiga perkara, Islam, Al-Quran, dan ubannya, maka orang ini tidak akan tertegur oleh sesuatu. Alat-alat penegur manusia, menegur itu artinya ngingatkan lah. Ngingetkan kepada maut, ngingetkan kepada hisab hari kiamat, ngingetkan kepada akhlak yang baik, itu tiga sumber kata Abdul Aziz bin Abdul Salam pertama al-Islam Islam ini cukup mengatur gerak gerik langkah kita sampai kita ini tidak diberi kesempatan sama sekali yang tidak ditegur berbuat ini dan hati-hati dari ini berbuat itu hati-hati dari lawannya sudah ditegur dikasih tahu kalau kita tidak bisa berubah akhlak kita melalui tiga ini penghabisannya dia bilang Kuban. Ada orang sudah melihat kepalanya putih gitu. Masih berbuat mungkar. Tidak ditegur oleh kepalanya sebenarnya dia melihat kaca. hari dia melihat uannya semakin tambah baik perempuan maupun laki-laki semakin tidak takut pada Allah. Wah, ini tandanya sudah tidak ada harapan sudah ya. Orang tua 60, 50, 60, 70 tahun masih mau minum misalnya boleh apa masih mau zina perempuan sudah umur 60, 70 sudah punya cucu masih beli penges bibir masih cari sopak buat nyambung rambutnya ini perempuan ya apa ini tidak ingat mau tanya apa ada mulai keluar uannya dipeduli dijeboti itu rambut sampai akhirnya seperti budak di muka Lantas sudah tidak kuat disemir. Supaya menutupi itu menipu dirinya, menipu dirinya supaya kalau kelihatan kocok, wah aku kisi arek, tidak ingat mati. Keliru itu. Kalau itu tidak bisa merupakan alat tegoran ya siapa lagi yang bisa negor sudah. Itu sudah penghabisan. syair uan, uban itu tegoran sebagaimana lampu merah. Hati-hati loh. Menggok bensinnya motor itu ada motor yang kalau sudah bensinnya habis, ada keluar lampu merah, tanda merah. Wis entek iki bensinnya, hati-hati. Malah dia semakin keranjingan melihat belah. Ini kalau gitu katanya ini Imam Abdul Aziz, tidak ada harapan sudah. Kalau ini tidak menunggu, tapi umumnya, insya Allah kalau Muslim kelihatan dirinya sudah mulai sebel, tua, itu merasa dia harus aku besok mati, sudah kebiasaan-kebiasaan. Jangankan kebiasaan yang haram ya, bila kebiasaan yang halal yang mubah saja seperti main domino kerambol sekak itu sudah dimarahi sudah apalagi rokokan wah ini masuk ya Wes sampai kapan mana Wes aku ini nunggu otak kumpul nombaku sing tak sedot itu tak kira sak gudang kalau dikumpulkan itu rokok saya kira setengah gudang bakunya itu sudah apalagi sudah kalau dia ini kapal itu sudah jalan maut dari banyaknya asap masih tidak kapok lagi ya ini orang perlu didoakan cara istimewa ya. belah mendalik ada orang tua 80 tahun kalau pergi jeding cari rokok dulu belah tempatnya syaitan iblis waktu diusir oleh Allah dari surga dia tanya ya Allah sampai ngusir pulau dan panggilan pulau ini dunia tinggi ini tempunji Katanya dia WC-WC, lihat lihat. Tempat-tempat pemandian. Dan perapatan-perapatan jalan. Ya pun gono Dikasih begitu sama Allah Ta'ala. Lah memang betul. Karena itu kalau saudara masuk jeding, saudara dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is. Sebab tempatnya setan. Datang si Syebe ini mencari rokok dari kelobot masuk jeding WC ini orang udah ada harapan ini tidak bisa ditegur lagi 80 tahun tinggal apa lagi jadi maksudnya asyik uan ini harus menjadi pengingat penegur ini hati loh ya uswanan gitu maksudnya Allah Ta'ala ini jangan ditutupi dengan semir Yang tidak tahu sampai ukurannya yang ke enam Yang keenam, kuwati wala ghalabatuka nafsak. Paling besarnya kekuatan adalah kemenangan Anda atas hawa nafsu Anda sendiri. Allahu Akbar. Ini namanya Al-Harith Al-Muhasibi. Ini sering disebut oleh Imam Ghazali di dalam Ihya. Kata Al-Harith Al-Muhasibi, paling kuatnya kekuatan, daya kapasitas yang paling tinggi dari kekuatan seorang manusia bukan ngangkat besi berapa berapa kilo itu belum arti mempunyai arti dan belum mempunyai nilai kalau saya bisa mengangkat setengah ton besi ini belum dianggap saya kuat yang kuat itu kalau saya bisa meket ngerem lawan nafsu dan kita semua ini tanpa kecuali Masing-masing mempunyai hawa nafsu. Dan hawa nafsu kita tanpa kecuali menyuruh pada kejahatan. Tidak ada hawa nafsu bilang anak ke masjid, udah lo ngaji, tidak ada. Itu bukan hawa nafsu, itu akal, itu wahyu. Hawa nafsu itu yang nyuruh kita kepada wis nonton wis <coughs> Ramadan Ayah buang waktu ayah kita nonton bioskop hari Minggu. matut ke bioskop sudah jam 12. Nah, tinggal tidur, 4 bangun, sudah. Meh buka. Ini namanya dia buang waktu. Itu hawa nafsu. Kalau akal, ojo buang kapan mana poso pun dorong tentu menangi poso tahun ngarep. Ayo pun eh, eh, masjid. Ini akal, ini wahyu. Jadi hawa nafsu itu menyuruh kepada tidak baik. Bisa ngelawan apa tidak, saudara? Oh, tidak bisa. Ya, saudara lemah. Saya bisa ngelawan. Ya, saudara paling kuatnya orang. Pertama kalau marah, rem, cep, kuat. Sampai Nabi memberi resep kalau marah cepat-cepat ambil air itu. Jika kau ghadiba ahadukum falyatawadda fi faliyak tasil atau mandio sekali karuan. Saya marah dari setan. Panas. Mandio, siraman banyak gula Murupnya itu kurang. Ini Rasulullah SAW. Jadi soalnya soal kemenangan. Kemenangan Anda pada hawa nafsu itu suatu merupakan suatu kekuatan batin Lantas saudara akan bertanya, lah orang ini kekuatan batin ini lantas apa perlunya orang kuat batin? Wah banyak perlunya. Kalau orang kuat batinnya, dia bisa menguasai orang saat dunia ini. Kalau kuat batin, kalau dia bisa mekek awan nafsunya, bisa menaklukkan tujuh anggotanya, dia bisa memimpin seluruh manusia. Ini cobaan. Taklukkan hawa nafsumu, Kemudian lihat bagaimana kata-katamu dalam keluargamu. Wahai muslim. Kemudian lihat kata-katamu dalam masyarakatmu. Jadi semua orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya, kata-katanya lebih mempunyai eh, kewibawaan. Sebab dia sudah terkontrol. Akal yang bicara. Bukan hawa. Yang tujuh, ajladun nas Man malaka ghadabah. Siapa yang paling uleknya orang di dunia Siapa paling teguhnya orang? Jawabannya orang yang dapat mengekang kemarahannya. Jadi bagaimana caranya yang ngekang? Saudara diam. Ini ukuran. Ini resep. Jadi kalau saudara mulai meluap marahnya, ini ditutup mulut ditutup rapat sebab dengan diam itu nanti dia menep seperti air yang keruh ceding yang keruh akhirnya menep sendiri kalau saudara keluarkan kata-kata maka kata-kata itu akan berbalik menjadi mati atau keluar kata-kata yang tidak pantas di dalam kata-kata itu nanti akan disisipi oleh setan dari dalam mengeluarkan mengudal misalnya kalau pernah memberi makan orang di kon biar lah tak kai pangan bang kon biar lah tak pioro wah sudah habis membusuk amalnya sendiri menghapus amalnya sendiri jadi ini orang cilaka sudah kalau marah masuk cilaka kalau tidak bisa ngempet tapi kalau disumpet mulutnya itu marah nanti akan turun sendiri apalagi kalau dia tahu bahwa kemarahan itu sebetulnya dari setan Nabi SAW mengajarkan kalau marah bilang A'udzubillahi rajim. Ini ada hadisnya. Pada satu saat Rasulullah SAW melihat dua orang berkelahi, suara mereka terangkat keras. Rasulullah SAW mengatakan apa mereka ini? Dia bilang padu ya Rasulullah. Wah, coba mereka itu salah satu bilang A'udzubillahi rajim bisa hilang Jadi ngekang hawa nafsu waktu marah. Kita jadi orang yang paling teguh, paling ulet, paling kuat. Inilah penghabisan nama apa eh, diktat yang ke-50 ini yaitu alinea ke-7. Saudara-saudara, saya kira masih ada beberapa diktat lagi dalam rangka memperdalam iman dan memberi kesadaran tentang pentingnya akhlak. Habis ini saya akan pakai seri diktat sulung yang saya janjikan pada permulaannya. Suluk itu tinggal nuntun amal saja. Nabi SAW berbuat begini, ayo kita berbuat begini. Nabi SAW bangun pagi, sholat dua rakaat. Namanya sholat itu ini, kita amalkan. Yaitu namanya dektat suluk. Itu nanti terdiri dari kira-kira 20 dektat. Kalau saya panjang umur dan saudara panjang umur, kita ketemu membaca dektat itu, tapi syaratnya terus kita saya lebih dulu, saya mestinya lebih pertama kali. Sebelum saya nyuruh saudara, saya juga harus mempunyai persediaan atau kesediaan untuk mengamalkannya. Juga ibu-ibu, juga adik-adik perempuan dan anak Begitu sudah saudara insya Allah. Cara tontonan yang ada sekarang ini belum sesuai dengan ajaran Islam. Terlepas dari filmnya itu film apa? caranya masuk keluar gedung bioskop cara nonton komedi masih bertentangan dengan aturan Islam kita jangan kesusu kalau seorang perempuan atau seorang laki-laki masuk gedung bioskop dan dia nanti akan keluar serondol-serondolan serempet-serempetan dengan perempuan bukan mahram untuk itu terus dia mau jamak bisa. Ini saya kira kok seperti kita tidak begitu ngerti kesalahan kita sendiri. Kadung jamak maghrib isya untuk sesuatu yang sunnah tidak, mubah tidak, haram malah sudah diambangnya. Ini jangan kesusu. Masalah jamak itu walaupun tidak nonton bioskop boleh di jamak asal tidak dijadikan kebiasaan. Jadi saudara sekali misalnya hujan mau di rumah mau masuk jeding dua kali males sekali sholat maghrib isya tidak apa-apa tidak menjadi soal tetapi kalau mau masuk kemidi maghrib isya dijamak keluar dari kemidi oleh-oleh haram belum tentu saudara paham itu dalam risalah tahu-tahu sudah gembol dosa lihat perempuannya orang atau nyerondol perempuan bukan mahram. Ini kata saya jangan kesusu jangan. Dan perhitungkan dulu walaupun filmnya itu film risalah. Jangan kesusu. Pergi ke bioskop. Sebab kalau saudara maksud nonton film risalah supaya saudara mengerti sejarah Nabi, maka saudara dengan mengerti sejarah Nabi menyerempet haram sedang dalam kaidah usul haram ini tinggalkan daripada saudara mencari pahala dengan haram. ma yaribuk ila mala yaribuk. Tarkul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi meninggalkan sesuatu yang berbahaya lebih diutamakan daripada mencari keuntungan. Saudara menonton film Nabi, keuntungan saudara, saudara mengerti sejarah Nabi, pahala betul tetapi dosa dosa ini juga risiko wah lebih baik risikonya jangan diterjang lantas saya mau belajar sejarah Nabi ya cari oh guru tidak ada guru beliau buku sejarah habis perkara ketemu sejarah Nabi tidak pakai haram betul saudara-saudara soal ini saya kira masalahnya lain kalau ada hari yang dikhususkan untuk wanita, tinggal masalahnya masalah keluar masuknya dia dari rumah, keluarnya dari rumah, pakaiannya dan seterusnya itu juga harus diatur. Dan jangan sampai melihat atau dilihat orang. Jangan sampai mata si gadis ini menatap orang-orang di jalan-jalan karena mau menuju melihat apa yang dilihat dan saya kira dia patut sekali atau pantas sekali dia mengatur langkahnya di bidang pakaian, bidang lain-lainnya. Jangan bajunya tipis, jangan begitu ya. Saya kira masalahnya masih bisa difikirkan. Walaupun saya tidak berani memfatwakan ini halal jelas. Tetapi daripada yang sekarang ini haram sudah jelas. Ya, ya. Perkataan hak asasi ini dijamin. Tetapi definisi dari hak asasi itu apa? Kalau menurut Allah dan Rasulnya, menurut perintah Allah adalah hak asasi. Jadi jangan mau melanggar hak asasi untuk mengejar hak asasi keinginanmu. Ini tidak betul. Kalau benar, seorang gadis muslimah yang sudah masuk Islam, sudah mesti mengamalkan seluruh perintah Allah kewajiban sudah tidak boleh dia bilang wah ini tidak cocok aku tidak gelem tidak boleh seperti saudara masuk partai saudara harus bayar yuran hadir kalau dipanggil untuk e, rapat dan taat kepada disiplin anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya partai itu layus min walayuni menju apalagi agomo jadi agama mesti kita taati betul. Jadi kalau sudah kita bilang saya muslimah, saya muslim, sudah mesti otomatis kita mengindahkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. A priori artinya tidak pakai tanya, tidak pakai berunding Ini namanya taat. Allah wa rasul. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Perintah. Jadi kalau masih milih, wah ini saya tidak bisa saya ini, saya biasanya saya mesti apa e, pakaian rok. Wah ini belum syarat inya iman belum lengkap sama orang. Atau membantah atau mendebat. Kenapa sih orang itu kok tidak boleh pakai e, cincin emas? Kenapa itu e, babi diharamkan? Kenapa itu? Sholat itu mesti lima kali, karena itu kalau bisa sekali saja gitu. Jadi seakan-akan dia ini mengajukan ini pertanyaan-pertanyaan ini dalam rangka tawar-menawar dengan Allah. Lainnya apa dia? Allah sudah bilang wa karna fi buyutikunna rajina. tabarrajna. Lalu pakaiannya perempuan diatur. Ini syarat-syaratnya delapan sebagaimana yang kita sudah pelajari dari diktat sebelumnya ini. Dia minta tidak, jangan Wes, dak katik minyak iya, tapi tipis. Ini hak asasi saya milik ini. Tidak boleh. Kita tidak punya pendapat, tidak boleh punya pendapat. Kalau sudah Allah menentukan, kalau sudah Rasulullah SAW menentukan, tidak boleh seorang mempunyai aku punya pendapat, aku punya keinginan, aku punya perasaan, aku punya pikiran, tidak boleh. Tutup semua itu ikut. Sami'na wa ta'ala. Tidak boleh kurang daripada karena apa? Karena pintu ana asasiku. Saya kenapa saya Islam campur pakaianku? Harus kamu diatur oleh Allah, kamu diciptakan oleh Allah. Allah harus mencampur. Sudah pantas Allah campur tentang pakaianmu. Allah campur mengatur pakaianmu, campur tangan. Kamu dia punya, dia punya hamba, dia punya. Kamu harus bertugas ibadah terus. Jadi ini suara-suara seperti suara-suara seperti kaum muslimat, eh, kaum kaum perempuan Iran yang mengadakan demonstrasi kepada ini kami tidak mau pakai kudung, kami mau pakai rok terus. Siapa yang mau mengiyakan pendapat itu? Tur cuma berapa? 20 ribu. 20 ribu perempuan di antara 35 juta perempuan yang taat. Siapa mau mengindahkan ini? Ini anak-anak sekolah barat ini. Tidak pernah belajar Islam. Ya, jadi kubris sama pemerintah yang berdasarkan Islam. Kalau pemerintah yang tidak berdasarkan Islam, malah menganjurkan supaya dia rokmu dukur no didi. Pikir awak ini melun gelok, kan gitu tak? Ini si hidung belang punya pendapat ini, punya logika ini. Ini yang musang-musang berbaju manusia ini yang berbahaya. Tahu-tahu dia bilang, kenapa saudara mesti modern? Jangan duduk di rumah. Hati kecilnya metua kon tak jelok Metua kon tak gudo. Ini syaitan yang bertopeng manusia. Alhamdulillah. Lah si gadis-gadis ini ya lah masya Allah lah bilang. Gadis-gadis ini kok cepat terpengaruh. Kok tidak lantas ah enggak. Kok ini suaramu tidak cocok. Wong Allah mengkon aku nang omah, pakaianku ini kok kon kon kon pakaianku sing tipis aku jadi nek dak kadek celonoan dak kadek eh, apa kemejaan dak kadek desi kayak wong lanang aku jadi dak modern ya apa sih dak cocok pemerintah wong sing nyiptakan aku ngomong aku ini kok kon ngongkon liyane aku dak nurut kon nurut Allah itu baru kenal itu cocok pikirannya digunakan tapi si setan-setan ini lihai sekali Kenapa kamu punya keindahan, kamu kurung di rumah, di kamar, tidak melihat dan tidak dilihat orang. Indah sekali kata-katanya. Terus dia minta rok, dia keluar rok, dia pergi alun-alun keliling. Keliru itu menadahkan diri untuk digoda orang akhirnya rusak hancur sendiri dunianya hancur akhiratnya hancur jadi sekarang ini kita punya perempuan ini mesti memakai akal. Sampai sekarang musim kebangkitan Islam. Jangan kita malu lagi pakai kudung. Jangan kita dirayu oleh barat lagi. Itu barat adalah syayatinul ins yang tidak beragama Islam. Hati-hati. Harus kita betul-betul konsekuen. Orang barat konsekuen mengganyak Islam. Konsekuen dia. Ngeroyok umat Islam dan perempuan Islam. Konsekuen. Kenapa perempuannya tidak konsekuen untuk hati-hati? Keliru. Kenapa laki-lakinya membiarkan istrinya keliling lang-lang buana? Dia di rumah atau dia duduk di langgar di masjid, istrinya keliling di Surabaya, tidak ada perlunya. Buat apa? Untuk apa semuanya? Untuk girano setan. Jangan itu. Apalagi orang-orang yang berhikmah, ada perasaan malu jaga nama keluarga itu mesti hati-hati ikut saja perintah Allah keluargamu tersimpan rapi nanti dan keluargamu juga kalau ikut perintah Allah kamu tersimpan akhlakmu terjamin dan begitulah saya kira sudah saudara sudah jelas apa yang saya jawab ini nah, mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan saudara-saudara kalau sampai menyinggung saya mohon maaf sebesar-besarnya Ya Rabbana